Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada bab baru yaitu berkaitan dengan fikih. Beliau hafizahullah taala mengatakan mabadi'ul fikih dasar-dasar untuk fikih. Setelah itu beliau bawakan dalilnya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu dan dari Abi Umamah al-Bahili. Semoga Allah meridainya. Kala beliau mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Beliau berkhutbah pada haji wada'. Faqala maka beliau mengatakan ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum dan salatlah kalian dengan salat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum dan berpuasalah kalian pada bulan kalian yaitu bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum dan tunaikan zakat-zakat harta kalian. Wa ati'u amrikum dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian, orang yang memiliki kedudukan di antara kalian, yaitu pemerintah kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk di dalam jannahnya Rabb kalian. Wa huwa haditsun hasan, dan ini adalah hadis hasan. Masya Allah, dari sini memberikan faedah kepada kita. Keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan takwa sendiri yaitu melaksanakan ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan takwa itu sendiri merupakan hakikat dari kalimat tauhid, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang masalah ini. Jadi kemudian beliau sebutkan lagi telah perintah bertakwa kepada Rabb kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang sallu khamsakum salatlah kalian dengan lima salat. Ini lima waktu yang biasa kita lakukan setiap harinya. Yang biasa orang Indonesia singkat dengan Islam. Islam itu Isya, Subuh, Lohor katanya. Bukan Zuhur tapi Lohor, Asar, Maghrib. Ya, ada orang-orang Indonesia seperti itu. Membuatkan singkatan dipanjangkan. Islam itu Isya, Subuh, Lohor, kata mereka, Asar, tengah Maghrib. Jadi salat lima waktu diperintahkan untuk kita lakukan. Ini merupakan kewajiban. Siapa yang meninggalkan kewajiban ini, salat lima waktu, maka dia telah kafir. Harus dia lakukan. Karena perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas bainar rajuli atau bainal mu'min wal kufri awi syirki as-salah. Jadi antara seseorang mukmin atau antara seseorang dengan orang kafir, orang atau orang musyrik itu adalah salat. Dan disebutkan diperjelas lagi dengan dalil lain. al ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara perjanjian antara kami, antara kita kaum muslimin dan antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dengan itu penulis kitab ini, Syekh Yahya menyebutkan dalil-dalil yang jelas seperti ini tidak memerlukan lagi adanya takwilan-takwilan dibawa ke makna sana ke makna sini. Ini sudah jelas menunjukkan tentang kekafirannya orang yang meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat karena menentang kewajibannya, maka sepakat ulama kalau orang itu kafir. Ulama berselisih kalau dia meninggalkan karena malas. Kalau karena malas diperselisihkan oleh para ulama. Akan dari yang rajin kalau dia meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan ini diakui oleh orang awam sekalipun yang berada di negeri Arab. Dulu sempat kita di penjara dulu tiga hari. Ada seorang yang tidak sholat. Datanya kamu kok kenapa tidak sholat? Dia pun akhirnya sholat di dalam penjara jadi sholat. Menyatakan malas. Nah, terus malas kenapa ditinggalkan? Bukankah dia wajib kan? Apakah gimana menurutmu? Ya wajib. Kalau wajib berarti ditinggalkan apa hukumannya? Apa kita hukumi orang meninggalkan? Kafir. Terus kamu gimana? Iya saya kafir, kata dia. <laughs> nah, kita pun meminta kalau seperti itu kamu mengakui dirimu kafir, sudah kalau begitu sholatlah, sholat hangat ringan. Dia pun selama tiga hari itu mulai membiasakan sholat. Dia pun rajin sholat. Selama di penjara. Setelah keluar, Allah alam. Kita tidak tahu lagi. Yang jelas kita sudah mendakwahi melaksanakan perintah Nabi kita balighu anni walau ayah. Nabi kita menyatakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampaikan dari walaupun seayat kita sampaikan ayat-ayatnya sunnah-sunnahnya sunnah-sunnah Nabi kita kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah katakan, apa yang membuat kalian masuk ke dalam sakar, neraka sakar? Mereka katakan, karena kami ini tidak termasuk dari orang-orang yang salat. Dengan itu masuk neraka. Jadi sangat jelas dalilnya menunjukkan tentang ancaman orang meninggalkan salat. Wasumu syahrakum dan berpuasalah kalian pada Ramadan kalian, yani bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan boleh kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini kalau ada uzur. Dengan ketentuan nanti diganti. Orang safar, orang sakit. Kalau dia tidak sanggup ingin berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa, kemudian nanti dia ganti pada hari-hari yang lain. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wa'addu zakata amwalikum dan tunaikanlah zakat-zakat harta kalian. Kita memiliki harta, maka kita tunaikan. Mendapatkan penghasilan dari emas nanti dihitung kalau sudah sampai nisabnya ukurannya. Kemudian dalam setahun dikeluarkan zakatnya. Kalau orang memiliki harta. Dan suatu kisah dari kisah Al-Imam Ibn Bas rahimahullah. Beliau terkenal imam Waktu hidupnya memiliki jabatan di kerajaan Saudi Arabia beberapa jabatan. Gajinya kalau dibandingkan dengan presiden Indonesia lebih banyak dia. Akan tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena beliau imam yang dermawan. Jadi dia sebagai pimpinan atau rektor Universitas Jami'ah Islamiyah Medina, Rektor gajinya bukan sedikit. Universitas, dosen lagi. Dia juga ketua mufti kerajaan Saudi Arabia. Juga bagian lajna, dia pimpinannya. Juga memiliki ma'had. Dan memiliki berbagai macam usaha. Jadi terkenal imam yang kaya. Akan tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Sebabnya kenapa? Setiap pendapatan yang dia dapat langsung dialihkan kepada umat. Dan ketika itu di Indonesia juga merasakannya. Biasa dikenal Islam Islam Center ya. Itu juga dapat dana dari beliau. Setiap beliau mengetahui di sana ada dakwah Islam di seluruh penjuru dunia dikirimkan dari gajinya. Di Damaj dulu Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Damaj yang datang ribuan orang. Dari mana dananya? Ternyata beliau juga ikut membantu. Ayo beliau membantu bukan terang-terangan, diam-diam Ya namanya orang menginginkan wajah Allah seperti itu. Bukan berarti tidak boleh terang-terangan, boleh saja. Boleh semuanya boleh. Ay, kalau misalnya dia khawatir nanti takut akan ria, dia diam-diam memberi. Kalau dia terang-terangan itu boleh supaya orang lain juga mengikuti. Kalau dia terang-terangan memberi zakat dengan ikhlas karena Allah datang memberikan kepada orang membutuhkannya, memberikan sedekah, orang lain juga wah tertarik, kepingin juga ikut seperti dia. Ini disebutkan dengan sunnah hasanah, melakukan sunnah yang baik yang diikuti kemudian oleh orang lain. Al-Imam bin Bas rahimahullah taala tidak mendapatkan dari apa yang dia peroleh karena kedermawanannya. Jamaah haji setiap haji pulang bawa oleh-oleh, buku-buku kecil. Biasa kita lihat jamaah haji, bimbingan haji terkadang kitab tauhid terjemahan dari kitab-kitab ulama itu yang juga yang memberi sumbangan beliau Al-Imam Ibnu Bas rahimahullah taala. Sampai ulama menyebutkan dia seperti Al-Imam Al-Misri yang disebutkan dulu. Al-Lai, Al-Imam Sa'ad bin Lai. Lay bin Sa'ad Al-Misri. Hidup di zaman Imam Malik. Imam al lay bin Sa'ad ini hidup di zaman dengan Imam Malik. Beliau terkenal imam dan memiliki penghasilan yang luar biasa, terkenal kaya. Bersamaan dengan itu, beliau pun memperhatikan para ulama. Ketika mengetahui Imam Malik di Madinah memiliki markis berdakwah di Masjid Nabawi, beliau pun mengirimkan bantuan kepadanya. Imam Malik mengirimkan buah-buahan dibalas dengan tempat yang dikirimkan itu diisi emas, balasannya emas. Sampaikan padanya. Itu. Al-Imam Al-Laith Sa'ad al-Misri rahimahullah. Dan itu didapati pula pada Al-Imam Ibn Bas rahimahullah. Dan yang melakukan ini sudah dilakukan pula oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat dermawan juga. Apa yang beliau peroleh langsung di, diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah ketika dia disiksa langsung beliau beli merdekakan dari perbudakan ketika ketika Bilal sedang disiksa di terik matahari hanya menyatakan ahad, ahad, ahad. Beliau melihat, beliau pun merelakan uangnya untuk membebaskan perbudakan tersebut. Dan dikenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperjuangkan Islam dengan jiwa raganya dan hartanya. Dan itu diikuti oleh para ulama kita, para ulama kita. Kemudian disebutkan wa ati'u amrikum dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian, orang memiliki kekuasaan di antara kalian. Dan ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah pula di dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. Dan pemimpin di antara kalian. Tadkhulu jannata rabbikum maka kalian akan masuk jannah Rabb kalian. Jadi kalau melaksanakan perintah-perintah tersebut, Jaminannya masuk jannah. Eh, kita minta mentaati pemerintah bukan takut. Karena orang-orang pergerakan sering menyatakan salafi itu terlalu taat kepada pemerintah. Mungkin takut. Ya, bukan takutnya kepada pemerintah. Kalau pemerintah takut jelas-jelas kufur, kafir, kita memiliki kekuatan menggulingkan, kita gulingkan. Tapi pemerintah kita itu masih tidak jelas. Ada kerancuan padanya. Dan kita taati dalam perkara kebaikan yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siyatil khaliq. Jadi kita mentaati Nabi kita. Kita sendiri mentaati pemerintah itu karena mentaati Nabi kita, mentaati Allah dan mentaati Nabi kita. Bukan sekedar mentaati penguasa. Tapi kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ata'an man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa mentaati amirku yaitu pemimpin kaum muslimin, maka dia telah mentaatiku. Kita mentaatinya karena mentaati rasul. Karena bukan perintah rasul untuk apa? Kita taati sama-sama manusia. Kalau orang Indonesia bilang sama-sama makan nasi. Ya, tapi karena kita mentaati Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita pun taati pemerintah kita dengan mengharapkan jannahnya. Kalau kita lakukan hal tersebut mengharapkan jannah, maka Allah akan berikan. Dan hadis ini adalah hadis Hasan. Kemudian beliau sebutkan poin ke-51. Kullu ibadatin la budda laha min niyatin. Ini kaidah yang penting untuk kita ingat-ingat. Setiap ibadah harus padanya dari niat. Kalau tanpa niat tidak diterima. Bukan niat kemudian dibaca usalli kalau dia mau salat usalli salat az-zuhri arba'a raka'atin imaman kalau dia imam, kalau dia makmum faridan. Ah, kalau dia sendirian faridan kalau makmum nanti dibaca makmuman lillahi ta'ala. Dia mengucapkan lillahi ta'ala akan tetapi terkadang niatnya ria. Biar dipuji. Bukan seperti itu niat. Niat bukan dilafatkan. Nanti akan dijelaskan. Dan beliau katakan wan niyatu mahalluha al qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak dilafatkan dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah rahimahullah taala di dalam majmu'il Fatawa tentang masalah ini. Bahwasanya niat itu di dalam hati. Tidak dilafatkan. Kita saja mau mau datang ke sini untuk taklim? Tidak mungkin kita tidak punya niat dari rumah. Masa tiba-tiba keluar memakai peci, memakai sarung, bawa kitab tanpa ada niat. Ya kan sesuatu yang mustahil tentu dia sudah memiliki niat dari rumahnya. Tidak mungkin dia akan memegang kitab Mabadiul Mufidah ini ke masjid tanpa ada niat untuk taklim. Tentu sudah ada niat. Orang sholat juga ketika mendengarkan azan, keluar dari rumahnya ke masjid, tentu sudah memiliki niat. Kalau dia tidak ada niatnya, Gimana bingung nanti, keluar mau apa? Tentu dia sudah memiliki niat. Jadi niat sudah di, dal di dalam hatinya. Tidak perlu lagi dilafatkan. Melafatkan niat malah ter seakan-akan gila. Sudah ada niatnya dilafat-lafatkan lagi. Dan makanya disebutkan di sini dia perkara bid'ah nanti akan disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Wa dalilu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Umar bin khattab semoga Allah meridainya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bila mengatakan innamal a'malu binniyah binniyah innamal a'malu Niyah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya muttafaqun alaihi Kan Al Bukhari dan Muslim jadi amalan tergantung niatnya dia berjalan tidak mungkin tidak ada niat sudah ada niatnya keluar dari rumah tentu sudah ada niat jalannya kemana. Cuma nanti niat seseorang terkadang berubah. Terkadang dia ingin sholat karena Allah. Tiba-tiba syaitan datang menipunya. Itu ada seseorang di jalan itu. Nampakkan kalau kamu orang mau sholat. Dia pun mencari pujian orang yang ada di situ. Dia pun akhirnya terjatuh pada ria. Dan ada juga orang tidak mau pergi sholat di masjid alasannya oh, takut ria. Dia pun tidak mau sholat. Nah, itu juga permainan syaitan. Syaitan terus berupaya. Kalau orang rajin sholat di masjid, nanti akan ditipu-tipu oleh syaitan. Ih, jangan ke masjid. Takut ria, ria itu sirik kecil. Bahaya. Jangan. Nah, orang yang tidak ke masjid, lebih ditipu lagi. Jangan ke masjid. Nanti takut ria. Akhirnya Setan pun menyesatkan. Na'udzubillahiminasyaitonirrahim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan hadis ini adalah muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Kemudian poin ke-52, at-talaffuzu bin niyati bid'atun, melafatkan dengan niat itu adalah bid'ah. Tidak perlu dilafatkan, walaupun ada ulama menyebutkan dilafatkan tidak mengatakan tetapi dia menyisihi dalil. Tidak diriwayatkan Nabi saw Alaihi Wasallam melafatkan niat. Misalnya salat usalli tidak ada dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis tidak ada. Sementara ibadah itu tauqifiyah, yaitu ibadah itu ditetapkan berdasarkan dalil. Tidak boleh kita beribadah tanpa ada dalil. Asal ibadah itu dilarang kecuali ada dalilnya. Kalau kita tahu dilarang, ngapain kita berbuat sesuatu yang tidak ada dalilnya? Dan kita bergerak untuk beribadah harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak perlu kita melakukannya. Dan disebutkan tentang melafatkan niat di sini adalah bid'ah. dalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha dan dalilnya adalah hadis Aisyah. Semoga Allah meridainya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan Man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih Barang siapa mengadakan perkara-perkara yaitu perkara baru fi amrina di dalam perkara kami yaitu di dalam agama kami hadza agama kami ini ma laisa minhu apa yang dia bukan darinya, bukan bagian dari agama, bahwa raddun maka dia tertolak. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dia bukan bagian dari ibadah tersebut, ibadat yang diajarkan tadi, artinya dia diada-adakan tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka dia tertolak. Tidak mendapatkan, melainkan dosa, bid'ah, dan telah kita sebutkan tadi pada kajian asar tadi, bid'ah semuanya sesat. Dan bid'ah semuanya kabirah, dosa besar. Wa kullu bid'atin kabiratun. Setiap bid'ah adalah dosa besar. Kemudian poin yang ke-53. Sebagai penutup pada kajian malam ini. Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu. Ma hiyal bid'atu. Apa itu bid'ah? Fakul maka ucapkanlah هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة Bid'ah dia adalah apa-apa yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud dengan tujuan untuk beribadah. Ini setelah meninggalnya Nabi Sallam. Kalau diadakan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah. Kalau dia nanti berupa kesyirikan, maka bid'ahnya menjerumuskannya dia ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh dilakukan oleh orang-orang Nasara, penyembah salib. Kapan mereka sembah salib? Ketika Isa sudah diangkat ke langit. Ketika Isa diangkat ke langit, ada seseorang diserupakan dengan Isa, ditangkaplah oleh musuh-musuh Isa alaihissalam, lalu disalib. Kaumnya datang melihat Isa katanya sudah disalib. Mereka pun meragukan. Itu benar Isa apa bukan? Kemudian mereka ambil, mereka pun abadikan dengan salib. Salibnya pun disembah. Berarti salib disembah setelah diangkatnya Musa. Eh, Isa salam. Setelah diangkatnya Isa salam, salib baru diadakan. Kemudian mereka sembah salib. Berarti ini bid'ah yang menjurumuskan kepada kesyirikan. Jadilah mereka orang-orang musyrik menyembah salib. Ini kalau diadakan setelah Nabi, maka tentu perkara itu adalah bid'ah. Tinggal kita melihat apakah bid'ahnya itu menjerumuskannya ke, ke dalam kekufuran, kesyirikan, ataukah tidak. Kalau dia bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman, maka dia adalah halul bid'ah. Termasuk dia masih golongan kaum muslimin. Tapi kalau bid'ahnya menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan atau kekufuran, maka dia dikatakan ahal kufur, ahal syirik atau orang-orang kafir atau orang yang musyrik. Dimaksudkan di sini untuk beribadah. Mereka mengadakan untuk beribadah. Walaisa alaiha dalilun. Tidak ada padanya dalil. Baik minal kitab, baik dari Al-Quran, wala minas sunnah. Dan tidak pula dari sunnah. Kalau tidak ada dalil dari Quran dan sunnah, maka hukum asalnya dia adalah adalah bid'ah. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi